لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أمين Setelah sebelumnya kita membahas sejelek-jelek manusia untuk orang yang berusaha menyerupai para nabi mereka ternyata adalah tergolong dari orang-orang pendusta itu sejelek manusia termasuk juga sejelek-jelek manusia orang yang berusaha menyerupai ulama berusaha menyerupai syuhada berusaha menyerupai para munfiqin yang ikhlas tetapi mereka hanya ingin mencari persepsi saja dari kalangan manusia. Baik, itu yang telah kita bahas kemarin. Dan yang pada kali ini kita bahas adalah kembali hadis-hadis dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan juga Mustad Ahmad dan lainnya. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah taala di dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Man kanat 'indahu li akhihi mazlamatun min malin aw 'irdin falyatih falyastahillaha minhu qabla an yu'khadha wa laysa 'indahu dinar wala dirham fa in kanat lahu hasanat أخذ من حسناته فأعطيها هذا وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار Sebelumnya kita ingat kezaliman-kezaliman kita ini coba. Kita ingat kezaliman-kezaliman kita terhadap saudara kita. Waalaikumsalam. kezaliman kita terhadap saudara kita itu baik berupa harta maupun kehormatan. Imma kita pernah mengambil sesuatu, sesuatu ini umum bukan hanya uang. Bukan hanya uang, pensil, makanan maupun kehormatan. Kehormatan di sini kisaran dengan ribah, fitnah, namimah atau mengejek di hadapan orang ataupun dia tidak hadapan orang lain. Sebab di sini kezaliman kita nih. kalau dipikir-pikir banyak banget. Siapa yang pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya? Ya. Andai misalnya kita cerminkan ke diri kita, kita pernah melakukan kezaliman terhadap saudara kita, baik berupa harta maupun kehormatan atau dua-duanya. Diakumulasi coba sekarang mungkin gak terhitung imma karena lupa atau karena terlalu banyak nah kalau misalnya kita punya itu dikatakan di sini falia tihi hendaklah ia mendatangi fulan saudara kita itu falyastahillaha minhu hendaklah ia mendatangi dan meminta penghalalan dosa itu yaitu pemaafan qabla an yu'khadha sebelum yu'khadh yu'khadh ini sebelum nanti dihitung ya. tiba hari perhitungan hari pembalasan dan pada waktu itu nanti di hari pembalasan walaisa indahu dinar wala dirham itu tidak ada lagi dinar ataupun dirham di sisinya berarti maksudnya tidak ada materi sehingga mau minta maaf pun gak bakal bisa maksudnya mau mengembalikan materi yang telah dicuri nggak bakal bisa fa in kanat lahu hasanat ukhidha min hasanatihi fa hadha saat itu jika orang itu memiliki sejumlah kebaikan yaitu orang yang melakukan zalim Mesti kita punya sejumlah kebaikan dan kita pernah melakukan zalim, maka sebagian kebaikan tersebut akan diambil dan diberikan kepada orang yang dizalimi tadi. Makanya kalau kita melihat ada seorang yang terzolimi atau diejek dan semacamnya itu justru kita berpikir Masya Allah menguntungkan sekali bagi dia ini investasi tanpa dia harus mengerahkan banyak upaya karena nanti di akhirat kalau misalnya orang-orang yang tidak meminta maaf kepadanya maka mereka lah dihisap yaitu kebaikan mereka pahala mereka akan diberikan kepada orang yang terzolimi tersebut jika orang itu tidak lagi mempunyai kebaikan, sudah habis kebaikannya, disedot karena untuk diberikan dan diwariskan kepada orang yang telah dizoliminya. Jika orang itu tidak lagi mempunyai kebaikan, maka kejelekan orang yang dizolimi itu, ya, kejelekan orang yang dizolimi ditimpakan kepadanya Lalu ia dilemparkan ke ke neraka. Nauzubillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini siapa? Fadil. Fadil. Masya Allah. Dari mana? Dari Cegers. Oh iya iya iya oke oke. Baik, kemudian. Jadi itu kalau misalnya uh, orang itu punya kebaikan, maka kebaikan tersebut akan diambil dan diberikan kepada orang yang telah dia zalimi. kalau misalnya udah habis kebaikannya, ya disulut kebaikannya, maka kejelekan orang yang dizalimi ditimpakan kepada dia. naudzubillah. Nah, ini tadi ingat kezalimannya kepada saudara kita berupa, baik berupa harta maupun kehormatan. Wa na'udzubillah. Makanya ke dalam khutbah haji itu wa na'udzubillahi min syururi anfusina ya, wa min sayyiati a'malina tapi tetap yang namanya kezaliman ya termasuk syurur anfus syurur anfus itu apa yang ada di hati keburukan-keburukan di hati kita jiwa kita dari hasad dari hikat kemudian dari ria ujub dan lain-lain uh, dan sayyat al-a'mal itu banyak sekali di antara perbuatan bid'ah misalnya atau penyimpangan atau kezaliman terhadap saudara kita kita berlindung dari semua itu cuma kalaupun kita pernah melakukannya tetap kita harus menunaikan hak karena ini yang namanya kezaliman terhadap saudara berarti sama dengan merampas hak saudara kita dan hak tersebut tidak hanya sebatas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 di majelis tersebut adalah ghibah ada wa ada ghibahnya maka Allah tidak akan mengampuninya sebelum dia meminta maaf kepada orang yang telah dia ghibahi dalam majelis atau percakapan tersebut. Nah itu karena apa? Karena berkaitan dengan dengan hak. Ya, bukan sekadar dosa biasa tapi berkaitan dengan hak. kita lanjutkan dalam As-Sahih. Yaitu di sini Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi saw beliau bersabda Man akhadha shibran min al-ardi bighairi haqqihi khusifa bihi yawm al-qiyamati ila sab'i ardin. Na'udzubillah. Barang siapa yang mengambil sejengkal sejengkal ya. Sejengkal ukuran yang paling minimal lah. Sejengkal tanah yang bukan haknya. Di sini minal arb maksudnya tanah di sini bukan tanah secara zat saja melainkan hak milik ya. Sejengkal hak milik tanah yang bukan hak dia maka ia akan dibenamkan ke dalam bumi pada hari kiamat nanti hingga lapisan yang ketujuh. Wa na'udzubillah. Dan sekarang betapa banyak orang seperti itu. Punya tanah misalnya tanah tanah tanah samping antara dua rumah ini tanah orang. Kalau misalnya kita sejengkal aja kita tambahin tembok ke sanain dikit, ini masuk ke dalam hadis ini tuh. Kemudian kalau tak punya tanah pemerintah misalnya. Ya, seperti misal Wa naudzubillah. Di sini misal kalau misal di pinggir-pinggir rel itu rel kereta api, ya kan? Itu kan tanahnya punya oh, sekarang punya KI ya, bukan punya pemerintah lagi. Punya PT KI. Ya, nah, itu kan hak mereka. Kemudian di jualan di samping itu, jualan di samping itu. Kemudian ada seorang yang uh, dia itu seperti preman atau semacamnya warga asli situ menarik pajak atau sewa tanah dari situ. Padahal tanahnya punya punya KI misalnya, kereta api punya PT KI. Nah, ini termasuk ini. Itu termasuk mengambil sejengkal tanah. Jadi bab ini cukup luas. Termasuk juga kalau misal di foto yang perang kita lihat uh, jalanan depan ini misal milik umum. Milik umum Terus rumah ini misalnya punya mobil. Mau diparkir depan rumah itu ternyata mobilnya agak panjang sehingga agak keluar dia. Ya udah berarti pagarnya ke depan dikit. Sekitar dua jengkal lah misalnya untuk mencocokkan dengan mobil itu. Berarti dua jengkal itu bukan tanah hak miliknya yang udah dibatasi. Melainkan udah hak milik umum. Nah kalau misalnya dia me, me, mengedepankan dan menambah lagi pagarnya itu itu sama dari idah di sini sejengkal tanah bukan haknya apa nanti akibatnya di akhirat naudzubillah maksudnya akhirat sini di alam akhirat maka ia akan dibenamkan ke dalam bumi Yusuf di sini ke dalam bumi loh kita bertanya kau di akhirat ada bumi ada bumi di sini kalau antum tahu dalam surat An-Nazi'at faidahum bisahirah. Apa artinya faidahum bisahirah? As-sahirah itu adalah permukaan bumi. Yaitu setelah kita wafat nanti, kita dibangkitkan. Ya kan kata uh, Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tarjufur rajifah." Di hari itu nanti tarjufur rajifah akan ada goncangan setelah goncangan itu tiupan pertama. Karena nanti ada tiupan kedua Tiupan pertama mematikan semuanya. Kemudian tiupan kedua tatba'u harradifah yaitu akan mengikuti setelah itu boncengannya itu tiupan kedua. Tiupan kedua itu membangkitkan. Nah, ketika manusia nanti bangkit semuanya dari kubur, bumi permukaan bumi ini ditafsirkan oleh sebagian ulama salaf bahwa saya bumi ini bumi tetapi bumi yang sekarang dengan yang nanti itu beda. Nanti akan rata tidak seperti sekarang karena apa gunung-gunung sudah hancur semua sudah dihancurkan rata semuanya dikumpulkanlah di situ ya wallahu a'lam nanti bagaimana kaifiahnya itu hanya itu yang diberitakan kemudian as-sahirah itu bumi nanti semuanya akan di atas bumi ini dan wallahu a'lam itulah yang nanti akan dikumpulkan di situ menjadi padang mahsyar adapun tata cara lebih detail wallahu a'lam tentang itu Nah, kemudian di sini bumi ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bumi itu seperti langit, memiliki tujuh lapisan. Di sini ila sab'i aradin. Dan juga dalam Al-Qur'an ada di surat yang ada lupa tentang eh, surat apa dan ayatnya, tetapi di situ menunjukkan bahwasanya bumi pun ada tujuh tabaqat, tujuh tingkatan. Namun tentu langit lebih luas. Nah, dibenamkan ke dalam bumi pada hari kiamat sampai lapisan yang ketujuh yaitu paling dasarnya di bawah bumi. Itu disebabkan apa? Hanya disebabkan sejengkal saja mengambil petak tanah yang bukan haknya. Wa oh, na'udzubillah. Iya. Jadi ini dosa yang besar. Dosa yang besar. Kemudian di dalam As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Narukum hadhihi allati yuqad yuqidu banu Adam juz'un wahidun min 70 juz'an min nar jahannam." قالوا والله إن كانت لكافية قال فإنها قد فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها dikatakan oleh Nabi SAW api kalian ini yang sekarang kalian rasakan yang dinyalakan itu oleh anak Adam yaitu api ini dinyalakan oleh anak Adam dimaksudkan bahwa saya api ini karena dosa anak Adam ya maka disebut Banu Adam anak-anaknya Adam dosa-dosa kita narukum hadhihi api yang kalian rasain sekarang ini itu yang nyalain oleh anak Adam yaitu maksudnya bisa juga dimaknai yang zahir yaitu api yang sekarang kita apa kobarkan ya antum pakai geretan gitu kok bahasa dulunya geretan sekarang bahasanya apa korek api lah enggak eh, ada sekarang korek api kita pakai gas sekarang ya nggak kenal gitu korek api api yang kalian bakar api yang kalian nyalakan itu ya dinyalakan oleh kalian wahai anak Adam itu juz'un wahidun satu bagian saja min sab'ina juz'an min nar jahannam dari sab'ina juz'an min nar jahannam dari 70 uh, eh, juz 70 bagian satunya saja ya kan? dari 70 bagian neraka jahannam maksudnya dari 70 kelipatan panasnya api neraka jahanam wa na'udzubillah para sahabat berkata ya allah demi Allah ya Rasulullah yang satu ini saja udah cukup maksudnya udah cukup menghanguskan kita. Kita taruh situ ke panggang hangus mati kita. Maka Rasulullah melanjutkan fa innaha qad fuddilat 'alayha bi tis'atin wa sittina juz'a. Kulluhunna mithlu harriha. Sesungguhnya neraka jahanam dilebihkan panasnya 69 lipatan atau bagian. masyaallah Nah, setiap bagiannya seperti panas api kalian. Ibarat kalau misalnya panas sekarang nih sama panas neraka itu sekitar 70 kali lipatnya. Neraka itu. Berarti kerasanya gimana tuh panasnya ya? Nauzubillah. Di dalam Al-Musnad yaitu Musnad Imam Ahmad bin Hamzah rahimahullah dari Mu'adz bin Jabal ia berkata bahwa Rasulullah pernah memberikan wasiat kepadaku berikut ini. La tusyrik billahi syai'a وإن قتلت أو حركت ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج عن أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن المعصية تحل سخط الله dikatakan yang maknanya la tusyrik billahi syai'a jangan sekali-kali kamu berbuat syirik kepada Allah Sebab kita kita mungkin belajar tauhid. Khatam kitab al-usul al-thalatha, khatam kitab kitab tauhid, khatam kitab al-qawaid al-arba', khatam kitab ad-dawa dawa khatam khatam kitab kitab-kitab tauhid misalnya apakah kita masih berpotensi berbuat syirik atau tidak? Apa jawabannya? Masih mungkin nggak? Nggak nggak bisa kita menjamin kan? Ah ini berarti wasiat ini bukan hanya kepada orang-orang yang nggak kenal pengajian atau nggak kenal sunnah nggak kenal tauhid. Yang yang yang yang yang mengenal sunnah tauhid pun masih ada potensi syirik. La syirik billahi syai'a. Mungkin syiriknya insyaallah mudah-mudahan lebih selamat ya, lebih mending gitu kan. Tapi kan ada kata Rasulullah, "Inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi." Sesungguhnya yang paling aku takutkan di antara kalian dari kalian itu syirik yang terselubung. Yang mayoritasnya adalah syirik kecil. Ya syirik kecil, syirik kecil tetap aja dia syirik. Dosa besar. Kata Nabi SAW, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, eh, li'an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairillahi shadiqan. Saya bersumpah dengan nama Allah tapi bohong isinya itu lebih saya suka daripada lebih mending bukan saya suka, lebih mending nih bagi saya dibandingkan saya bersumpah dengan selain nama Allah, bersumpah dengan selain Allah tapi benar. Karena apa? Bersumpah dengan selain Allah itu syirik, syirik kecil. Karena sebagaimana kata Nabi SAW, "Man halafa bi Allahi faqad kafara au asyraf." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kufur atau syirik. Imma dia syirik asgar imma dia syirik akbar. Itu tergantung dari keyakinan dia. Syafi'i berarti uh, kita tahu bohong itu kan dosa. Kan? Sebagaimana kata Nabi SAW ketika ditanya akbarul kabair itu apa? Ia isyraku billah berbuat syirik kepada Allah wa uququl walidain dan berdurhaka pada orang tua. Kemudian diriwayatkan fakana muttaqian fajalasa faqal. Rasulullah pun bersandar kemudian bersandar gini sambil kemudian duduk kayak kayak kayak orang yang putus asa gitu. Kayak gini. Kemudian ke bawah duduk gitu. Fakana muttaqian fajalasa faqal. Uh, wa qawlu zur wa syahadatu zur dan uh, perkataan dusta dan persaksian dusta kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diterusin itu terus saking besarnya itu dosa tetapi apakah tadi kata Ibnu Mas'ud saya bersumpah dengan nama dengan nama Allah tapi bohong bohong padahal dosa besar itu ya bohong dosa besar dosa besar bohong dan dosa besar mengatasnamakan Allah dengan kebohongan itu dosa besar itu. Itu kata Ibnu Mas'ud masih men, lebih lebih lebih mending bagi saya dibandingkan saya jujur tapi sumpahnya saya itu dengan selain Allah. Ini berarti kenapa kok ditimbangnya sumpah dengan saya Allah lebih lebih besar dosanya daripada bohong dan mengatasnamakan uh, kebohongan, mengatasnamakan Allah dengan kebohongan? Karena sumpah dengan selain nama Allah atau dengan selain Allah itu syirik. Iya. Dan itu ya kaum misalnya kita yang awam bisa aja terjangkit uh, eh, ria <clears throat> sum'ah bahkan ia mengajar seperti misalnya seorang ustaz misalnya dai kiai bahkan syekh sendiri tetap ini wasiat buat semuanya La tusyrik billahi syai'a. Syai'a sedikit pun. Wa in qutilta aw hurriqta meskipun kamu itu bakal dibunuh atau dibakar. Wala ta'uqqanna walidayka. Dan janganlah kalian wala janganlah kamu sekali-kali durhaka kepada kedua orang tuamu dan kalaupun ia pernah maka minta maaf. Minta ampun sama Allah taala. Wa in amaraka an takhruja an ahlika wa malika. Meskipun misalnya kedua orang tuamu itu menyuruhmu untuk meninggalkan keluarga dan hartamu. Jangan sekali-kali durhaka meskipun dimaksudnya meskipun orang tuamu ini zalim tetap tunaikan kebaktian pada mereka berdua wala tatrukanna salatan maktubatan muta'ammidan Janganlah sekali-kali kamu meninggalkan sholat fardu. Ini maksudnya sholat fardu bukan sholat fardunya gitu loh, bukan bukan meninggalkan jemaah. Tapi yang penting di sini jangan sekali-kali kamu meninggalkan sholat fardu. Jangan keluarkan dia dari waktunya secara syar'i, secara sengaja ditinggalkan gitu aja. Karena kalau misalnya kita tinggalkan sholat fardu dengan sengaja, padahal kita tahu ilmu ini sekarang waktunya sholat itu dan saya punya kewajiban maka faqad bariat minhu zimmatullah maka jaminan Allah itu akan terlepas darinya nggak terjaga dia nggak terjaga wa naudzubillah iya nggak terjaga dari kesyirikan nggak terjaga dari ini nah ini sebagian ulama uh, sebagian ulama nggak semua berpendapat bahwasanya siapapun orang yang sekali meninggalkan sholat jemaah sengaja sengaja tahu dan sengaja baik karena malas atau karena apa? kafir. Dengan dalil faqad bari azimatullah, faqad bari azim faqad faqad bari adminhu zimatullah. Dengan dalil itu. Jaminan Allah telah lepas darinya yaitu lepas ikatan antara dia dengan Allah dalam artian kafir. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Namun wallahu alam yang lebih sahih adalah bahwa saya seseorang yang meninggalkan sholat fardu sekali, dua kali dan Walaupun sengaja, selama dia meyakini kewajibannya, maka tidak langsung dikafirkan. Tidak langsung dikafirkan. Wallahu a'lam. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, wala tashrabanna khamra dan janganlah kamu sekali-kali meminum khomer. Kenapa? Fa innaha atau fa innahu ra'su kulli Sesungguhnya khomer itu adalah ra's kepalanya ya pusatnya seluruh fahisyah, seluruh maksiat. Kemudian Rasulullah mengatakan wa iyyaka wal ma'siyah dan janganlah sekali dan berhati-hatilah dari kemaksiatan fa innal ma'siyata tuhillu Allah Karena maksiat itu menghalalkan maksudnya menghalalkan menyebabkan mendatangkan sakhot sakhot artinya murka kemurkaan Allah Subhanahu wa taala apapun jenis maksiat itu. Dikatakan oleh Nufaimal al-Jauziyah, jumlah hadis yang terkait tema ini berkali-kali lipat lebih banyak daripada yang telah kami sebutkan. Yaitu jumlah hadis yang terkait dengan azab, dengan ancaman itu eh, banyak sekali daripada yang telah kami sebut ini hanya, hanya sebagian kecil aja sebagian kecil aja oleh sebab itu tidak seharusnya orang yang menasehati dirinya ya orang an-nasih li nafsihi yaitu orang yang uh, seharusnya mentazkiyah tu nufusnya itu berpura-pura buta terhadapnya yaitu dia mau lebih baik nih antum berjanji anda mau lebih baik tapi nggak pernah mau me menelaah nas-nas ayat atau terutama hadis yang isi ancaman itu kan kadang orang tertipu dengan itu kadang kita pengen baik gitu pengen baik ya tapi ah nggak mau ah saya baca hadis-hadis neraka gini takut saya Iya takut sih takut tapi harus harus sengajain ya, paksain baca ya karena kalau misalnya nggak gitu kita nggak takut takut nanti lama-lama nggak takut lagi ya oleh sebab itu tidak seharusnya orang yang menasihati dirinya berpura-pura buta terhadap hadis-hadis ini lalu menjerumuskan dirinya ke dalam maksiat bergantung kepada tali pengharapan dan berbagai sangka ini ketertipuan seseorang kalau misalnya dibilang Insyaallah, Insyaallah saya mau lebih baik, Insyaallah. Tapi tetap aja dia maksiat terus. Ini dia menipu dirinya sendiri dan pura-pura buta terhadap nas-nas ini. Ya. Yang kayak gini ini bohong. Kayak. Kemudian dibilang saya husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni saya, tapi terus saja maksiat. Ini bukan husnuzon, ini suudzon sebagaimana yang pernah kita ceritakan dan jabarkan. Abu Wafa bin Uqail, ini namanya anda pikir ini bukan bin Uqail tapi bin Akil. Di situ apa di situ? Ha, di sini bin Uqail ya. Bin Uqail. Ya. Yang sahih adalah Abu Wafa bin Akil. Hmm. Ya tulisannya karena ain, qaf, ya dan lam. Kalau gundul itu bisa dibaca dua, imma dibaca Akil, imma dibaca Uqail. Tetapi yang Anda tahu ini adalah bin Akil. Ini Abu Wafa bin Akil ini Eh, seorang ulama besar madhab Hanbali ya, dan Ibnu Qayyim Hanbali Ibnu Ibnu Akil Ibnu Akil itu ada berapa macam ada Ibnu Akil yang mensyarah Alfiyah bukan itu beda yang itu bukan seorang faqih Hanbali ini kalau ini Abu Wafa bin Akil seorang faqih dan usuli dari mazhab Hanbali ya. Tapi Ibnu Akil ini pernah tergelincir ke dalam uh, mazhab kalam. Padahal kalau kita tahu ulama Hanabila Hanbali rata-rata itu jauh dari ilmu kalam dan fils dan dan dan dan ketergelinciran firqah-firqah uh, yang mentakwil asma wa sifat dan semacamnya. Tapi Ibnu Akil pernah Eh, terjerumus di situ. Namun alhamdulillah habis itu Allah taala kembalikan beliau ke dalam kebenaran insyaallah alhamdulillah. Yang kemudian Ibnu Akil pernah menulis kitabnya yang mempropagandakan teologi kalam waktu itu pernah. Ya kemudian setelah wafatnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi juga Hanbali, orang besar. Sampai menulis kitab membantah terhadap pemikiran Ibnu Akil dan Ibnu Qudama udah mengatakan di mukaddimah saya sebenarnya nggak mau nggak mau membantah Ibnu Akil ini kenapa karena beliau udah taubat tetapi masalahnya kitabnya tersebar subhat tersebar berarti ini merupakan hajat bahkan darurat untuk saya menulis ini bukan bermaksud untuk menjelekkan Ibnu Akil beliau udah bertaubat dan urusannya kepada Allah tapi karyanya ini yang masih menjangkiti di masyarakat itu sama dengan Ar-Razi rahimahullah, Fakhruddin Ar-Razi. Mazhab besar, imam besar itu di mazhab di mazhab Asy'ari dalam bidang akidah ya. Menyimpang. Bahkan penyimpangannya Masya Allah Berbelit-belit dalam urusan Tauhid Rububiyah ya sehingga dan tauhid asma wa sifat dan kadang balah memusuhi atau menjelekkan sebagian dari ulama yang berpegang pada teologi salaf dalam urusan asma wa sifat dalam tafsir Ar-Razi Mafatihul Ghaib Ar-Razi sendiri wa rahimahullahu taala itu kalau antum pernah dengar Ibnu Khuzaimah? Pernah dengar Ibnu Khuzaimah? Ibnu Khuzaimah seorang ahli hadis ya insyaallah mengikuti mazhab salaf dalam asmaul sifat dan akidah walaupun ada kata Syekh Mustafa Al-Adawi ada sedikit ketergelinciran di kitab At-Tauhidnya beliau punya kitab At-Tauhid namanya kitab At-Tauhid namun bukan kitab tauhid yang seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi ini kitab ya, tauhid ini yang milik Ibnu Khuzaimah isinya hadis. Hadis dengan sanad milik beliau. Nah, uh, kitab tauhid karya Ibnu Khuzaimah dis, uh, disebut oleh Ar-Razi, Ar-Razi kan wafat 606. Ibnu Khuzaimah sekitar 300 sekian. Jadi dua abatan, dua abad. Ibnu uh, Ar-Razi menyebut kitab tauhidnya Ibnu Khuzaimah itu kitab syirik. Masya Allah. Betapa lisannya betapa ini ya. Di, di ditulis di, ana ada itu kitabnya. Al-Mafatir Hawaib tafsir Ar-Razi kan 30 jilid itu, lebar, panjang, luas dan kadang membingungkan. Disebut kitab tauhid Karim Ibnu Khuzaimah Kitab Syirik. Uh, eh, Ar-Razi menyebut saya ini kenapa? Karena Ibnu Khuzaimah ini mujassimah. Mujassim yaitu kalau misalnya kita pernah dengar, ya kita ini kalau misalnya kita Wahabi-Wahabi ini disebut mujassim bagi orang-orang mereka. Ya insya Allah nanti di, di bab asma sifat di kuwait mutla insya Allah kapan-kapan kita akan bertemu dengan eh, istilah-istilah uh, ini apa sih mujassimah itu ya nanti insya Allah ya Makanya nanti kalau misalnya kita ketemu dengan orang-orang misalnya teman-teman saudara-saudara kita, semoga Allah mengampuni kita dan mereka dari kalangan NU misalnya, kita dituduh mujasimah. Antum mujasimah. Apa yang mujasimah? Kita nggak tahu. <laughs> mereka menuding kita, kita nggak tahu apa yang mereka tuding. Iya. Tapi harus tahu, harus tahu ya, supaya kita bisa membela insyaallah agama Allah taala. Uh, itu jadi tapi Ar-Razi itu sebelum wafatnya taubat taubat. Ya karena beliau itu ghafarallahu lah wa, wa iyana. Kan? Itu beliau kerjaannya dulu bukan menelaah nusus Al-Qur'an dan hadis. Jauh dengan model ahli hadis. Ahli hadis benar jelas mereka. Masya Allah. Tapi beliau malah justru lebih condong ke menelaah akwal, pendapat-pendapat orang. Iya. Eh, bahkan kan ketika itu di masa beliau itu udah kebangkitan penerjemahan dari barat ya kan uh, mantik dan filsafat Yunani terpengaruh dengan itu dengan filsafatnya Aristoteles terpengaruh dengan itu bahkan kadang itu lebih didahulukan dibandingkan dengan nas-nas hadis yang zahir ya Nah, beliau adalah seorang pengarang kitab. Nulis kitab yang masyhur ya, ya seperti tadi bilang Mafatihul Ghaib Itu tafsir Ar-Razi itu panjang lebar. Satu Al-Fatihah aja. Beliau dari awal berazam, saya akan bikin satu jilid khusus surat Al-Fatihah. Berapa halaman? Ratusan halaman satu surat Al-Fatihah itu pun tulisannya kecil-kecil yang di yang di yang di rumah ini. Nah itu panjang lebar, banyak itu. Tapi banyak sekali dalam karyanya, terutama berkaitan dengan usul din dan akidah, itu menyimpang. Di akhir hayat beliau uh, bertaubat, menjauhi qila wa qala. Saya pun bingung selama ini, maka saya bertaubat pada Allah Ta'ala. Itu sebagaimana dilansir oleh Ibn Taymiyah dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, dalam kitab Al-Majmu' Al-Fatawa, dalam kitab uh, Al-Fatawa Al-Hamawiyah yaitu Ibn Taimiyah menyebutkan plus dengan syairnya Ar-Razi langsung Ar-Razi menulis syair sebelum wafatnya bertaubatan saya nih dengan syair orang dulu bertaubat dengan syair nah kita gimana bertaubatnya <laughs> disebut dengan syair itu ya tapi Ibn Taimiyah kan uh, baru lahir sekitar 50 tahunan setelah atau 40 tahun setelah atau sekian puluh tahun lah setelah Ar-Razi meninggal. Ar-Razi kan meninggal 606 Hijriah. Kemudian akan datang kemudian setelahnya uh, Ibnu Taimiyah beberapa tahun kemudian. Ibnu Taimiyah kalau kita perhatikan may, uh, eh, kalau misalnya kitab, mayoritas kitab bantahan beliau itu membantah Ar-Razi saja. Mayoritasnya. Nah, sudah Anda ceritakan bahwasanya uh, di rumah ada kitab namanya Bayan Talbis Al-Jahmiyah atau dalam arti lain ta Naqdut Ta'sis nama kitabnya. Itu khusus membantah satu kitabnya Rozi namanya Taksisut Taqdis. Rozi punya kitab akidah matan namanya Taksisut Taqdis itu dengan teologi filsafat dari kalam digabungkan dengan Islam. Berbicara tentang Allah dengan kayak gitu, dengan masalah-masalah itu. Nah, melihat itu kitab itu langsung dibantah oleh setelah udah wafat yang Razi udah wafat dibantah oleh Ibn Taimiyah. Kalau di di sana ada 9 jilid itu. 9 jilid khusus membantah satu kitab. Belum lagi kitab namanya Dar Ta'arudil Aql wa Naql karya Ibn Taimiyah juga 9 atau 10 jilid itu khusus membantah Ar-Razi. Belum yang lain-lainnya. Tapi Ar-Razi sudah wafat. Dan Ibnu Taimiyah mengakui Ar-Razi telah bertaubat. Bahkan Ibnu Taimiyah mendoakan semoga Allah taala mengampuni Ar-Razi dan Ibnu Taimiyah bahkan memberikan uzur. Ini ya istihad semoga Allah mengampuni beliau. Bahkan nggak pernah uh, Ibnu Taimiyah sorohatan straight ngomong Ar-Razi al tadi itu nggak pernah. Kenapa? Karena tahu ini Ar-Razi alhamdulillah telah bertaubat sehingga nggak nggak nggak nggak nggak pas nggak benar kalau misalnya langsung disebut tadi begitu aja karena udah taubat udah urusan kepada Allah Taala tetapi kan masalahnya apa karyanya ini yang tersebar ini dia masalahnya seandainya karyanya udah terkubur udah nggak pernah ada lagi maka menurut saya nggak bakal mengungkit-ungkit itu gitu dan kesebaran itu sampai sekarang. Jadi antum jangan merasa uh, misalnya teman-teman yang dari kalangan Nahdiyin itu eh, yang berkum banyak dari mereka itu tentang akidah nggak nggak mau belajar banyak tapi yang yang atasan-atasannya banyak dari mereka masya Allah uh, ya di, kita katakan kasarnya menyimpang dan membantahi gimana caranya jangan kira mudah membantahnya dengan ilmu juga, dengan kaedah-kaedah. Itulah makanya di antara kajian kita kaidah mustalah itu ya untuk itu. Kaedah-kaedah penting. Kalau antum nggak punya, antum nanti ngobrol dengan mereka, teman-teman dari Nahdien atau dari yang lainnya, Syiah juga. Kan mereka gampang. Tinggal lempar aja subhat tentang asma wa sifat. Udah lempar aja subhat. Persoalannya di antum sekarang bisa ngejawab nggak subhat itu. Nah, gitu kan? Nah, tohib. Nah, tadi masih tentang Ibnu Akil ya. Tadi Ibnu Akil cerita gitu. Udah taubat baik-baik, tapi kan karyanya yang menyimpang itu masih ada. Ya. Tapi ini bukan itu yang kita permasalahkan. Abu Wafa bin Akil berkata, ini beda konteks lagi ya kita kembali kita sedikit nufus bukan ke tarikh ya. Hati-hati dan janganlah tertipu Sungguh tangan itu terpotong disebabkan pencurian tiga dirham. Jadi kalau misalnya nyuri ini uang paling berapa nih 1100 segini doang ada colong itu belum memenuhi syarat potong tangan potong tangan itu baru bisa uh, pencurian itu baru bisa dipotong tangan pelakunya kalau sudah mencapai tiga dirham yang dicuri dan itu pun juga ada syarat lainnya itu barang yang dicuri yang senilai harga 3 dirham itu barang yang disimpan. Bukan barang yang digeletakin di onggokan tanah itu di depan. Ini nggak disimpan dan ini juga selain ukuran yang nggak nyampe 3 dirham walaupun tiga keping gini, tapi nggak nggak ada nggak ada artinya memang untuk zaman sekarang uang segini. Iya. Ini nggak ada artinya. untuk beli permen pun orang juga penjualnya nggak ikhlas ngasih permennya. Segini doang kamu beli, capek-capek gitu kan. Kemudian hukum dera disebabkan sebesar kepala jarum dan khomar itu sudah pernah kita bahas. Seorang wanita masuk neraka disebabkan seekor kucing. Sebuah pakaian berubah menjadi api bagi orang yang mengambilnya secara tidak sah meskipun ia terbunuh secara syahid. Orang syahid itu syahid. Tetapi masalah hak orang itu masalah lain lagi. Jadi jangan kira, uh udah syahid nih. Berarti masalah hak orang kalau dia pernah menzalimi orang udah terlepas nih enggak. Hutang aja kan hak orang. Ya kan kita ada tahu ada hadis seseorang syahid tertahan di menuju surga ditahan dia karena apa hutang. Hak orang itu belum itu itu padahal hutang itu nggak dosa loh ya. Tapi gara-gara hutang yang nggak dosa itu ditahan dulu. Ditahan dulu. Tapi kalau misalnya mato, eh, apa kata Rasulullah SAW matalul ghani zulmun yaitu menunda-nundanya orang kaya ya atau orang yang punya duit nunda-nunda bayar utang itu kezoliman. Nah ini beda lagi ini ini. Tapi kalau misalnya hutang asal kan nggak dosa.